Sebab yang menjadikan mereka kufur dan keluar dari Islam. Dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Mereka meninggalkan millata Ibrahim. Mereka meninggalkan agama fitrah. Allati fatara an-nasu 'alaiha. Huwa al-ghulu fi salihin. Sebabnya adalah bersikap ekstrim, lebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Ikhwani fi din Allah wa al-Islam yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap wala terhadap sesama kaum mukminin dan bersikap bara terhadap kufar wal musyrikin dan apa yang mereka sembah dan kita diperintahkan untuk mengenal kedudukan orang-orang yang saleh mengenal kemuliaan mereka dan kedudukan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan solehin. Mereka ini kita dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka dan kita diperintahkan untuk mengikuti langkah-langkah mereka sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Nisa di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dan hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah war rasul faulaik ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim biyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kenikmatan. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, para solehi. Mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Ikhwan azanallahu wa iyakum. Oleh karena itu, as-salihun, orang-orang yang saleh di dalam Islam adalah orang-orang yang kita patut meletakkan sikap al-wala, bersikap loyal kepada mereka. Kita cinta kepada mereka. Dan salah satu tanda kecintaan kita kepada mereka, kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Langkah-langkah mereka. Kita mengetahui keutamaan mereka di sisi Allah, kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu pula, kita tidak diperbolehkan untuk bersikap ifrat, berlebih-lebihan, bersikap ekstrim di dalam menyikapi mereka. Tidaklah kita mengangkat mereka ya di atas dari kedudukan mereka yang telah didudukkan di dalam Islam. Kita tidak pula merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Akan tetapi sikap kita terhadap orang-orang yang soleh al-wasat pertengahan, la ghulu wala tafrid. Kita tidak diperbolehkan untuk bersikap ekstrim. Ya. Yaitu mengangkat kedudukannya di atas kedudukan yang sebenarnya. Meyakini bahwa mereka memiliki keutamaan dan memiliki kekuasaan di alam ini. Kini bahwa di antara mereka ada yang mengetahui ilmu gaib ataukah meyakini bahwa mereka memiliki ilmu tersendiri yang tidak dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ilmu laduni dan seterusnya dari al-aqaidul fasidah keyakinan keyakinan yang merusak maka yang demikian ini ikhwan fillah azakumullah merupakan salah satu sebab bahkan sebab terbesar yang menyebabkan tergelincirnya mayoritas dari kalangan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan terjerumusnya mereka ke dalam syirk billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah taala wa qaulullah azza wa jal dan firman Allah Subhanahu wa taala Ya ahlal kitab Wahai ahlul kitab Yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara Apabila disebutkan ahlul kitab maka tidak ada dari agama-agama yang dikenal dengan ahlul kitab kecuali Yahud wan Nasara. Apakah telah terjadi perubahan di dalam agama mereka atau ketika belum terjadinya. Maka mereka adalah ahlul kitab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khitabnya di dalam ayat ini kepada ahlul kitab disebabkan karena mereka adalah merupakan sebab terjadinya kesesatan umat Umat ini menjadi sesat disebabkan karena mereka mengikuti langkah-langkah dari ahlul kitab. Dari ashabul jahim. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. La tabi'unna sanana man kana qablaku. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Hatta law dakhalu juhra dharmuh bahwa kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, siapa mereka? al yahudi dan Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Bahkan di dalam doa yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta wa in kana minhum man ya'ti ummahu alaniyah fa inna min ummati man yaf'alu dzalik." Bahkan di antara mereka dahulu dari kalangan ahlul kitab ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Berzina dengan ibunya. Dan sesungguhnya di kalangan umatku pun akan ada yang melakukan hal itu. Waliyahudillah fi dina azakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dan memberikan peringatan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Ya ahlal kitabi, la taglu fi dinikum. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ekstrim berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan jangan kalian menyatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berkata-kata tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam. Rasulullah alqaha ila Maryam wa Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Masih itu Isa bin Maryam makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. La taqulu dzalitsu tsalatsah. Jangan kalian mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Ya. Tidak demikian. Jangan kalian mengangkat nabi kalian itu di atas tingkatan yang sebenarnya karena beliau adalah seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah dan kalimat kun fayakun ditiup eh, dilemparkan kepada Maria kandungan Maria warohun min dan roh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yakni dari ciptaan Allah inna mathala Isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون permisalan penciptaan Isa bin Maryam alaihissalam sama seperti penciptanya Adam alaihissalam. Sebagaimana Isa tidak punya ayah, demikian pula Adam alaihissalam. Yang Allah azza wajalla menciptakannya dari tanah, lalu kemudian dikatakan padanya kun fayakun. Kun, maka terjadilah. Nah, maka jangan kalian mengangkat. Kalian mengatakan Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad. Wahai kalian orang-orang Yahudi, jangan kalian mengatakan Al-Uzair ibn Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Nah. Dan juga wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian bersikap ekstrim dalam hal menyikapi Isa alaihissalam di mana kalian terlalu merendahkan, menghinakan, bahkan kalian membunuh sekian banyak dari kalangan para nabi salawatullahi wasalamu alaihi. Khitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini untuk ahlul kitab bukan arti ini khitab pada ahlul kitab akan tetapi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul kitab telah berbuat gulu, bersikap ekstrim dalam menyikapi orang-orang yang soleh. Maka demikian pula kalian berhati-hatilah yang menyebabkan kalian terjerumus dalam kekufuran yang menjadikan kalian syirik musyrikin disebabkan karena kalian mengikuti langkah-langkah ahlul kitab dalam menyikapi orang-orang yang soleh dari mereka. Nah, kita mendudukkan orang-orang soleh itu pada kedudukannya. Nah, gimana cara kita mengambil faedah dari orang-orang soleh? Ikuti akhlaknya, istifadah dari ilmunya. Nah, tidak bertabarruk dengan jasadnya, dengan azarnya. Karena yang demikian ini khusus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada selain umatnya. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak satupun dari mereka yang bertabarruk mengambil barokah dari azar-azar bekas-bekas dari yang dimiliki oleh para sahabat. Air liurnya, pakaiannya, dan yang lainnya. Mereka tidak bertabarruk. Nah, mereka bertabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas air wudhunya. Enam. Eh, Demikian pula rambutnya mereka simpan. Mereka meyakini adanya tabarruk dan di tidak diingkari oleh Nabi Alaihissalam dan itu hanya dilakukan tatkala Nabi Alaihissalam masih hidup sepeninggalnya para sahabat telah meninggalkan itu mereka tidak melakukan hal tersebut maka ikhwani fiddin azakumullah yang menyebabkan terjerumusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kekufuran dan ibadatul kubur menyembah kuburan dan mengagungkan orang-orang yang saleh dan meyakini pada mereka ilmu gaib dan lain sebagainya disebabkan karena sikap ekstrim. Dan ini merupakan sebab ternyata kesyirikan di kalangan umat ini. Fi sahih di dalam sahih. Ya, ini sahih al-Imam al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما في قول الله تعالى tentang fir firman Allah Subhanahu wa taala وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا yaghutha ولا يغوث ويؤوق nasra Dan mereka berkata, ya, yakni tokoh-tokoh yang menentang Rasul. Tokoh-tokoh yang membenci dakwahnya para nabi dan rasul. Al-Malak minhum. Al-Malak itu orang-orang pentingnya dari mereka. Yang punya kedudukan. Istilahnya para pejabat, para saudagar mereka ini menentang dakwah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ketika mereka diajak untuk kembali beribadah kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain dari Allah, maka mereka pun ya membalas dakwah itu dengan dakwah syirkiyah. Nah, Nabi Nuh mereka, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ubudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah hanya kepada Allah. Jangan kalian sembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak punya sesembahan selain dari Allah. Mereka juga meniupkan syubuhat. Dan mereka juga menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata mereka, La tazarunna lihatkum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Sesembahan kalian ini. Ini adalah peninggalan nenek moyang kalian. Apakah kalian sudah tidak menghargai lagi peninggalan nenek moyang kalian? Apakah kalian menyatakan bahwa nenek moyang kalian dahulu mereka itu sesat? Inna wajadna abana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu agama. Maka itulah yang kami ikuti. La tadaruna alihatakum maka jangan kalian mengikuti atau e, meninggalkan ilah-ilah kalian. Ya. Ini kan sudah menjadi adat. Ya. Kalau syubhatnya orang-orang sekarang, ini kan sudah menjadi adat kebiasaan kita. Nah. Ya, sudah tidak bisa ditinggalkan. Jangan disalahkan, itu sudah menjadi adat kok. Ya, kebiasaan orang-orang di sini kalau sudah mendekati Ramadan maka mereka datang ke kuburan minta tawasul ya menyembeli untuk si mayit orang yang saleh selesai Ramadan memasuki Syawal juga demikian itu kan tradisi jangan disalahkan ini sudah tradisi kami sejak dahulu kata mereka kata orang-orang yang menggembosi dakwahnya para nabi alaihi salatu La tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian meninggalkan wad, suwa, yaguth ya'uq dan nasr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama tokoh-tokoh yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Lima nama itu. Wat, Suwa, Yaghud, Ya'uq dan Nasr. Falamma halaku tatkala mereka meninggal. Ya. Mereka dikenal di zamannya orang yang saleh. Orang yang baik dengan masyarakatnya, Masya Allah. Suka menolong. Bermuamalah dengan muamalah yang tayyibah dengan masyarakatnya. Ketika mereka ini meninggal, tentunya masyarakat merasa kehilangan, iya kan? Satu masyarakat kalau mereka mengenal ada seorang yang mereka anggap sangat baik, soleh, lalu kemudian orang ini hilang dari tengah-tengah mereka, mereka bersedih tentunya. Mereka selalu mengenang itu. Nah, nah ketika mereka ini meninggal, mereka merasa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah masyarakat mereka. Ini kesempatan dari syaitan untuk membisikkan ya kepada mereka abdalalah kesesatan. Falamma mahalaku ketika mereka binasa, auha syaitanu ila qaumihim maka syaitan pun membisikkan kepada kaum mereka. Ya. Membisikkan, mempengaruhi, memberikan was-was kepada kaumnya lima orang ini. Adalah anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansabah hendaklah kalian menancapkan, memasang di majelis-majelis mereka yang mereka selalu duduk padanya, maka kalian buatlah patung-patung. Ya. Kalian bikin patung dengan bentuk mereka. Nah, Wasamuha bi asma'ihim dan kemudian kalian memberi nama dengan nama-nama mereka. Nah, jadi mereka ini pun dipengaruhi oleh para syaitan untuk mengambil langkah sedikit demi sedikit menuju kepada kesyirikan. Coba lihat ya. Syaitan mengetahui kalau diajak langsung untuk menyekutukan Allah, tidak bisa ya tidak bisa iya kan kenapa karena mereka ala din ala tauhid masih kalau kemudian syaitan tersebut langsung mengajak mereka pada kesyirikan kalian harus menyembah mereka ya tentunya mereka akan menolak mentah-mentah itu sejak awal dan itu bukan syubhat wabah bahwa itu adalah syirikan tapi gimana caranya perlahan-lahan Demikianlah cara syaitan di dalam menggoda umat ini. Ya, dengan syubhat, dengan mukaddimat. Ada pembukaan-pembukaan terlebih dahulu, tidak langsung pada kesesatannya. Nah, kalian buat patung. Nah, dibisikkan kepada mereka. Dimasukkan ke dalam akal mereka. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk itu. Bagus ya. Agar kemudian mereka ini tidak terlupakan jangan ketika hidup, iya kan? Nah, mereka ini kan para pahlawan-pahlawan kita, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ya. Nah, itu pemikirannya umat jahiliyah dahulu ternyata muncul dan banyak yang punya pemikiran seperti itu. Iya kan? Kalau ada suatu kejadian mestinya bikin monumen. Ada kejadian tertentu mau bikin monumen lagi. Ya, ada sejarah tertentu, ada seorang meninggal dihargai, bikin patung, monumen. Sejarah. Iya kan? Nah. Ya. Baik itu komunisnya, baik itu na'am musyrikinnya wal juhal minal muslimin. Berapa banyak patung-patung yang tersebar Hah? Surabaya itu patung apa ya kuat? Patung apa itu Surabaya? Hah? Uh, pejuang itu siapa? Ya Sudarso yang dekat pelabuhan. Iya. Ya Sudarso. Siapa itu? Al-Muhim pahlawan. <laughs> nah, nah. Nah atau seperti siapa itu yang nggak tahu sejarah itu pernah di Surabaya Hah? ada apa tuh atau apa lagi ya kawan Hah? Hah? Apa? Malakum irfa sautat. Gajah Mada. Oh. Naam. Di mana itu? Di mana kacamata? Uh, poso. mana lagi ya, akhwan? Di mana lagi? Hah? Oh, bukan pahlawan. Naam Sultan Hasanuddin. Uh, iya. Uh, juga Alupalaka. Hmm. Raja Bone, iya. Nah, ya kuburannya disembah. Nah, dan yang lain. Nah, sedikit ada yang bersejarah jadikan monumen. Ya. Museum sejarah. Ya. Bahkan orang mati dirajam pun ingin bikin monumen juga. Nah, Alhamdulillah nggak jadi, ya kan? Ya. Nah, disinilah yang pertama diletakkannya syariat Islam. Okay. Ya. Kan? Ini pemikiran masyarakat secara umum. Nah, dan itu adalah wasawi syaitan. Nah, mereka ini diperintahkan dan dibisikkan ke dalam hati-hati mereka untuk bikin patung. Dan menyebutkan dengan nama-nama mereka. Patung ini miliknya Wat, ini miliknya Suat, ini miliknya Yagut, Ya'uk, dan Nasr dan dimiripkan dengan wajah mereka. Fafa'alu lalu mereka pun melakukan hal itu lam to'bad, belum disembah. Iya kan? Belum ada penyembahan itu. Hanya sekedar untuk mengenang jasa mereka. Itu saja. Nah, belum. Syaitan tidak membisikkan mereka langsung untuk disembah, tidak. Karena kalau kalau diperintahkan atau dibisikkan untuk langsung menyembah, maka mereka langsung menolaknya tentunya. Maka dibiarkan generasi demi generasi. Karena mereka masih alat tauhid. Hatta idha halaka ulaik sehingga ketika binasalah mereka-mereka ini generasi-generasi yang terdahulu. Patung itu. Nah. Telah binasa mereka datang generasi yang berikut semakin mengagungkan patung-patung itu. Setelah itu datang lagi generasi yang berikutnya. Lalu makin mengagungkan lagi patung-patung ini. Wanusial ilmu, ilmu dilupakan. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan ilmu syar'i. Ini penting. Nuktah muhimmah titik penting yang disebutkan di dalam hadis Nabas ini bahwa yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan wal kufur wal syirik adalah dilupakannya ilmu. Ilmu dilupakan, dilalaikan. Mereka tidak lagi mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan mereka mencukupkan dengan apa yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Ya, dengan qil wakal, qil wakal. Kata bapak saya demikian, kata nenek saya demikian, terus generasi demi generasi. Hilang generasi yang yang satunya datang generasi yang berikutnya sehingga mereka pun telah melupakan ilmu. Mereka semakin ekstrim. Mereka menganggap bahwa patung-patung ini adalah peninggalan dari nenek-nenek moyang mereka dan ini adalah peninggalan ya di zaman apa istilahnya barang-barang kuno peninggalan zaman purbakala ya biasanya kalau ada benda yang bisa bertahan ya semakin panjang umurnya semakin bisa bertahan semakin dimuliakan iya kan nah oh ini uh, lempengan emas ini di, dari zaman Majapahit ya misalnya batu ini batu ini apa uh, masih bertahan dan ini berasal dari zaman Jepahit misalnya buktinya apa di situ kan ada apa istilahnya kawan ah, tulisan-tulisan kuno itu apa ti nah, ini ada prasastinya ini berharga ini jadikan museum ya jadikan tempat wisata tempat sejarah. Jadi semakin lama benda itu semakin diagungkan. Dan itu sampai sekarang masih seperti itu pemikiran mereka. Iya kan? Nah. Ya. Dilupakan ilmu. Obidat akhirnya mereka pun menyembahnya. Subhanallah. Sehingga terjadilah awal kesyirikan di muka bumi ini. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan ilmu. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan bahwa sumber kesesatan itu ketika manusia beramai-ramai untuk meninggalkan ilmu dan tidak memperhatikan ilmu syar'i. Inilah sumber kesesatan sumber penyimpangan, sumber kebodohan, sumber kemunduran umat, sumber keterbelakangan adalah di saat mereka meninggalkan ilmu. Kebinasaan, musibah, bid'ah, khurafat, syirkiyat, wal kufru billah, al-ma'asi muntashirah, Sebabnya adalah dilupakannya ilmu. Nah. Ya. Bukan sebabnya itu disebabkan karena kita mundur dan kemudian kita ini singkat dengan perekonomian barat. Bukan disebabkan karena kita ini tidak memperhatikan fikul wakih. Barat itu sudah maju fikul wakilnya mereka. Barat itu sudah lebih maju teknologi mereka. Maka kami ini ma ingin maju kata mereka. Kita harus berusaha mengejar teknologi yang mereka miliki, ekonomi mereka, ya. Nah, wasail i'lamiyat. Nah, berita-berita. Wasilah-wasilah dalam menyebarkan berita, kita harus menyaingi mereka. Lalu mereka meninggalkan satu yang asas, sifatnya asasiyah, yaitu nasyurul ilmi sahih. Menyebarkan ilmu yang sahih. Alkitab sunnah. Mereka lupakan itu. Nah, sehingga mereka menempuh dengan berbagai macam cara sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang mereka telah jadikan sebagai olah pikir mereka kesimpulannya adalah meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Nah, ada yang menempuh dengan cara mendekati pemerintah, mendekati kursi-kursi pemerintahan. Lalu mereka menyatakan dengan cara inilah kita akan mampu untuk menegakkan syariat Islam. Dari sisi yang lain ada yang melakukan berbagai gerakan-gerakan bawah tanah. Ya, Lalu mereka juga menyangka bahwa dengan gerakan inilah kita akan mampu mengembalikan kejayaan Islam dan mendirikan syariat Islam. Ada lagi dengan cara-cara yang lain. Yang semuanya batil. Dan mereka meninggalkan satu yang asas yang terdapat dalam agama ini. Yaitu al-ilm. Wallahu alamu bisawab. طيب إلى هنا يا أخوان تفضلوا حفظكم الله